Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil Rabbi syrah li sadri amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف ويتقبل أبيهم دار شهيد أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وبارك لنا في مجلسنا وفي مسجدنا هذا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا وللمسلمين ولمن شاهد هذا المجمع برحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillahirabbil Yang saya muliakan dan saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Halim. Al-Halim, Masjid Al-Halim khususnya segenap DKM, para pengurus masjid, orang tua kami, Bapak Bapak ya. Irmas Ahmad Idham Ahmad Idham. Bapak Idham sudah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan ibadah. Amin ya rabbal juga kawan-kawan Pak Haji, Pak Haji, para habaib, para kiai, tokoh agama, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, barangkali hadir yang di masjid ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sedulur sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bertamu di rumah orang, pasti kita dimuliakan oleh orang yang punya rumah itu. Sekarang kita bertamu di rumah Allah, maka pasti kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Uh, ini perdana kali saya di sini dan mungkin bisa dikata perdana kita mengadakan pengajian di masjid ini. Karena memang yang membangun perumahan ini Ustaz Idham ya. Beliau memang kepengen di perumahannya kepengen ada pengajian. Alhamdulillah Al-Bahja insya Allah bisa menyanggupi itu semua sehingga tiap akhir bulan, tiap Jumat, malam Sabtu kita berkumpul di Masjid Al Halim ini satu Tentunya niatnya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jadi kita kumpul di sini bukan nyari duit. Kita kumpul di sini bukan oh di rumah anu panas di sini aja dah misalnya. Kita ngumpul di sini, tahu kenapa? Di sini bahasa sama ya, anak sama Kalimantan ya. Melayu ya. Mungkin bedanya kalau di Pontianak apa, di sini apa? Mungkin tahu ngapa hadir Masjid Al Halim tetangga aku pergi, aku pergi ya. Nah, ini tidak ada seperti ini. Pertama, hadir di masjid ini, di masjid sini adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jadikan pengajian ini adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Nanti akan saya paparkan setelah ini. <coughs> Bukan mencari yang lain. Jadi kita ini sama khususnya di zaman ini banyak sekali yang tertipu, makrur. Dia pikir dunia, dunia, dunia, duit, duit, duit, harta, harta, harta. Ngapain saya hadir majelis taklim? Saya tidak dapat duit. Tidak tahu dia yang ngasih duit adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, jadikan ajang silaturahmi. Silaturahmi, Pak. Saya sedih, saya sering diundang. Alhamdulillah, bukan niat sombong enggak. Jakarta, di Bogor, Depok dan sebagainya. Perumahan elit elit perumahan, mm Tapi tetangga satu dengan tetangga yang lain saling nggak kenal. Saling nggak tegur sapa, saling nggak tahu menahu. Gimana? Para tetangga samping rumahnya. Apalagi yang buat rumah, tujuh rumah, apalagi beda blok, tambah nggak kenal lagi. Padahal rumahnya mewah. Apa guna rumah mewah? Tapi tetangga nggak akur, nggak kenal. Ada beberapa perumahan elit setiap ahad pagi ada apa namanya joggingnya. Itu kalau jogging, kalau enggak. Bagi kita di sini silaturahmi biar kenal. Saling tahu, oh ini ibu Anu tinggal di blok A, oh ini bapak Anu tinggal di blok B. Silaturahmi, sehingga saling kenal, saling tahu menahu. Itulah indahnya Islam, indahnya pengajian. Lalu kenapa harus al-bahja? Apa sih al-bahja itu? Al-bahja itu <coughs> wajah saja. Sama dengan yang lain. Ada majelis Rasulullah, ada majelis apa ar punya Habib Dr. itu, anak di Palembang ratusan majelis. Ya. Cuma nama saja, wajah saja. Aslinya sama, yang ngajar sama orangnya ulama ahlus jamaah kitabnya sama yang eh, diajarkan sama cuman beda pra, perahu mau ke Palembang ada pesawat Garuda ada pesawat Citylink ada pesawat Lion Air ada pesawat Sriwijaya dan lain sebagainya terserah mau pilih yang mana yang penting sama-sama sampai ke Palembang kita mau hadir pengajian yang penting kita sampai kepada Allah yang penting kita kenal pada Allah. Terserah mau apa. Muadir A, muadir B, terserah. Semuanya bebas. Yang penting kita sempat aja. Yang penting kita mampu saja. Jangan saling sikut menyikut. Jangan saling hasut menghasut. Jangan saling oh nanti takut jamaahnya habis. Wah ini salah Berarti dia membuka pengajian bukan untuk mengenalkan jamaah tersebut kepada Allah, tapi untuk mengenalkan jamaah itu kepada dia kepada Allah. Jadi al-bahagia itu wadah saja. Al-bahagia itu artinya cahaya. Cahaya, cahaya. Mudah-mudahan ada pengajian al-bahagia di sini menjadi cahaya di kampung ini. Bukan cahaya lampu, bukan. Cahaya i, iman, cahaya Islam. Biar kampung tentram. Makanya kalau sudah ada majelis ilmu, pasti, pasti, dan pasti di kampung tersebut akan turun keberkahan Allah SWT. Apa buktinya itu? Hujan. Hujan itu rahmat tuh. Hujan itu rahmat. Kecuali ada hujan yang azab ada. Hujan azab itu apa? Kalau sampai disertai angin puting beliung, sampai atapnya terbang, sampai bikin apa? Bencana, ada yang meninggal. Itu angin azab. Itu hujan azab. Tapi kalau hujan sekarang ada yang meninggal dunia kan? Enggak. Ini apalagi udah mulai asap katanya. Allah kirim hujan rahmat, hilang asap. Segar udara kita, dingin sejuk. Enak tidur malam ini. Yang penting salat subuh jangan kebablasan ya. Berkah, rahmat. Berkah apa yang akan didapatkan? Satu, berkah umurnya. Berkah umurnya apa? Enak beribadah. Ada rumah mewah, masjidnya megah, Dua tingkat, marmer semua, wah megah. Tapi sholat subuh satu sholat tidak penuh. Gimana itu? Ada masjid biasa saja. Ini sih termasuk mewah menurut Masjid biasa saja. Jangankan AC, kipas satu aja buat imam. Tapi jamaahnya pak, jangankan subuh, zuhur dua sok tiga sok. Di Pontianak itu ada namanya Masjid Al-Hikmah. Dari kecil kita mau kecil surau. Masih besar gini. Sekarang jadi masjid empat tingkat. Kenapa? Karena jamaahnya penuh terus. Penuh terus. Kita terjun langsung, door to door ke masyarakat. Ada caranya? Ada. Cara agar orang-orang mau hadir ke mas masjid. Ada. Caranya ada. Ini DKM ini harus belajar ini ilmu ini. Bagaimana caranya agar orang-orang mau ke mas masjid. Soal subuh jangan tanya penuh, subuh penuh. Akhirnya donatur senang, wah, saya kalau nyari investasi akhirat di sini manfaat saya. karena apa Jamaahnya penuh sampai meluber. Akhirnya dibesarkan sampai empat tingkat, lima tingkat. Namanya Masjid Al Hikmah. Itu dulu surau kecil, Pak. Kita mati-matian door saya sesuyuti habis Habib Syah sampai wow, kalau udah pengajian Buya Yahya tinggal Buya Yahya tinggal udah jamaah datang, nggak perlu undangan-undangan mau capek gitu. Berkah umurnya. Umurnya digunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Masjidnya barokah, sampai umurnya berkah, <coughs> apalagi rezekinya berkah. Rezeki berkah apa? Sedikit tapi cukup. Umur dulu lah, umur dulu. Umur barokah. Ada orang umur 60 tahun, Harusnya 60 tahun itu harus ingat mah mati. Walaupun yang muda juga harus ingat mati gitu loh. Karena um-, umur itu kita nggak tahu siapa yang belum mati. Tidak mesti yang muda lama, nggak mesti yang tua meninggal cepat enggak. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, sudahlah siap-siap dah. Ya. 40 tahun ke atas sudah siap-siap sudah. Maksudnya apa? Kencengkan sabuk ibadah ibadah. Harusnya rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. 40 tahun nih, 2 per 3 hidupku. Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW hanya sampai 63 tahun. 60 sampai 63. Nabi itu meninggal umur berapa? 63 tahun itu komariahnya, itu hijriahnya. Bulan Masehinya 61 tahun. Jadi kalau lebih bonus dari Allah. Yang namanya bonus ya tidak banyak-banyak, tapi ada orang udah umur 60 tahun malah asik berzina. Ada orang 60 tahun sudah mau mati malah asik bermaksiat. Kemarin kita baca berita muncul tagline apa? Seorang kakek-kakek ditemukan tewas di hotel tanpa berbusana bersama perempuannya. Tuh, umurnya berapa? 74 tahun. Tuh, Harusnya umur segitu, harusnya ditemukan di mana di mas masjid. Ternyata ditemukan tanpa ada lagi kakek-kakek umur 80 lebih. Jadi preman di kampungnya, Pak. Rajin nenggak minum-minuman keras. Bagaimana eh, ini? Berarti umurnya tidak barokah. Tidak barokah. Khususnya anak muda zaman sekarang. Kita dulu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ingat lagi. Kita muda ingatlah dulu waktu muda ya. Zaman saya muda aja, apalagi Bapak Ibu, lebih bagus lagi. Zaman saya muda ya jam 5 itu, tidak ada anak-anak keluyuran di jalan. Iya atau tidak? Betul. Ini generasi sebelum duluan, ya kan? Kenapa? <clears throat> masuk. Nanti kata orang tua saya, oh masuk ya, Oma. Kalau tidak, nanti kena curian tuh laut. Bahasa Pontianak itu, hantu laut. Itu. Masuklah kami. Padahal enggak, kenapa? Siap-siap mandi, ngaji. Habis maghrib, wow, penuh masjid-masjid. Apa? Anak-anak baca Al-Quran. Di masjid. Baca apa? Akidatul awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Umur-umur segini hafal akidatul awam. Minimal apa? Hafal sifat 20. Allah wujud tidak maso. Pakai nyanyi kan? mukhalafatu lil hawadisi teriak-teriaklah dia pakai mik salawatan hafal semua saya hafal salawat apa salat bad, salawat badar itu salatullah salamullah sampai akhir saya hafal umur 4 tahun kenapa dibawa sama apa saya ke masjid terus nanti kan sebelum sholat itu baca surat badar saya megang mikro namanya juga anak kecil suka megang mikro apa semua. Habis maghrib ada yang baca Quran, ada yang baca ratib, ada yang zikir, ada yang ngaji bareng sekeluarga kumpul. Bapaknya, ibunya, anaknya ngaji sampai kapan? Sampai beduk isya. Itu dulu ingat nggak kira-kira? Masih banyak kan dulu? Ngaji banyak guru ngaji ikhlas nggak mau dibayar. Bayarannya apa? Minyak tanah setiap hari Kamis. Dia nggak tahu di sini. Tempat saya itu hari Kamis lah minyak tanah. Kenapa? Penerang buat alam kubur. Ini dulu, sehingga anak-anak dulu sekarang ngerti agama. Karena apa? Dulu umurnya barokah. Kecilnya kenal Allah. Tuanya tambah kenal lagi. Bisa ngaji. Oh, jangan ditanya. Masalah tajwid hafal semua. Dari idrom sampai matobi'i tahu semua. Tapi kita setia ya Allah Anak-anak muda zaman now itu Walaupun tidak semuanya Walaupun tidak semua Tapi coba lihat kebayangan, kebayangan coba saya Hukum tajwid di biguna itu apa? Bingung Idhom bila guna itu apa? Apa tuh? Tak pernah dengar Ketika kita kasih tahu Eh kamu ini agama terus Zaman sekarang udah Gak laku udah agama Mumpung masih muda nih, mabuk-mabuk dulu, teler dulu. Nanti udah tua baru tobat gitu. Itu anak muda yang ngomong. Dulu kita anak kecil jangankan melawan orang tua, membantah perintah orang tua saja takut. Dulu kenapa? Nah, itu membantah orang tua ada sapu siap dipukul. Zaman sekarang orang tua mukul anaknya mendidik, orang tua masuk penjara. Benar apa tidak? Ya? Kenapa tidak? Ada kan di berita ya kan? Gara-gara orang tua mendidik anaknya, orang tua masuk penjara. Berarti apa? Umurnya nggak ada barok, barokahnya. Umurnya nggak ada berkah. Tapi kalau ada insya Allah, kalau ada majlis salim, insya Allah keberkahan itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Taala. Yang kedua apa? <coughs> Berkah rezekinya. Coba lihat orang Orang dulu itu, orang sekarang dulu lah. Orang sekarang nih punya apa saja. Masya Allah. UML gajinya. Berapa gajinya? 3 juta. Ya kan? 4 juta. Cuman jualan gorengan aja di samping jalan. Bisa dapat sejuta, dua juta. Itu zaman sekarang. Tapi beli apapun kredit. Betul atau tidak? Motor kredit. TV kredit Kredit kan hutang. Iya kan? Kredit itu hutang. bahasa aja kredit, tetap aja hutang. Rumah kredit. Tanah tidak ada. Rumah udah rumah kredit kecil gitu. lagi tuh. Apalagi kulkas kredit. Sekolah SPP 6 bulan tidak dibayar. Padahal gajinya UN. UM. Coba lihat orang tua kita terlalu. Coba orang tua kita aja. Anaknya banyak. Orang-orang dulu itu berapa anaknya? 6. Pak Haji berapa saudara yang tadi? Tiga, minimal tiga. Sekarang kan KB, dua anak cukup. Tiga, ada yang enam, ada yang sembilan, Pak Haji ya. Pernah dengar Pak Haji? Ada yang belasan. Saudara apa anak itu saudaranya puluh lebih. Apa anak punya orang tua abah, apa saudaranya tiga atau tiga 34 ya, Karena dato anak istrinya banyak, tujuh meninggal maksudnya meninggal kawin meninggal kawin tujuh jadi setiap istri punya anak berapa 33 saudara hidup semua gimana itu nyari berasnya itu saya nggak mikir nyari berasnya kalau lebaran itu gimana ngantri salaman amplop antri semua anak cucunya 33 orang dulu kerjanya apa sawah nelayan apa ada orang dulu kerja kontraktor, batu bara, gitu? Tidak ada. Kerjanya apa? Dagang. Apalagi guru. Tapi anaknya semuanya sukses. Sekolah semua. Makan semua. Rumahnya gede. Bahkan warisannya jutaan. Warisannya tanah banyak. Ya kan? Masih banyak tanah ini warisan datuk saya. Ya. Zaman sekarang udahlah warisan tak ada meninggal meninggalkan hutang. Berarti umur rezekinya nggak baru, nggak barokah. Mana duit banyak-banyak itu? Orang dulu kerjanya seadanya, tapi apa? Sedekah jalan, bangun pondok pesantren, bangun masjid, apalagi di Madura itu Pak, setiap rumah ada satu musola. Bapak kalau pergi ke Pulau Madura atau rumah-rumah orang Madura yang di Jawa sana, tidak tahu di Palembang, setiap satu rumah depannya ada satu masjid. Bangun masjid, rumah gede-gede zaman sekarang, harta banyak, jangankan bangun masjid. Hadir ke masjid aja seminggu sekali. Jumat. Ah, dia lebih parah lagi, setahun dua kali. Kapan itu? Idul Fitri, Idul Adha. Masih penting, ada yang seumur hidup sekali. Kapan? Pas meninggal. Taruh disolatkan. Sebelumnya tidak pernah ke masjid, pas hari itu dia ke masjid. So paling depan lagi. Tidak ada yang paling depan setelah dia. Tapi bukan sholat ini Berarti apa? Rezekinya gak barokah. Gak berkah. Tapi kalau hadir majelis talib, insya Allah rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, kita cari ini berkah. <coughs> ada orang duit banyak gak berkah, poya-poya, ada tahu habis kemana. Ada uang hidup, ada orang hidup sederhana tapi hidupnya baru. Makanya kata Nabi Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang sudah menjauhi majlis salim, orang sudah menjauhi ilmu, tidak senang hadir majlis salim, yuk hadir majlis salim, oh malas salah, mending kena nonton film di TV, oh malas salah, mending kena, mending kena nonton Asian Games, mumpung kan. Majelis salim mau hadir, maka Allah akan kirimkan tiga hukuman kepada mereka. Tiga hukuman di dunia sebelum di akhirat. Nih, kecuali ada hajat. Ya, kenapa nggak ada majlis taklim yang Sakit. Kenapa nggak ada majlis taklim misalnya? Oh, misalnya mau ke rumah orang tua. Tapi ini enggak, enggak ada alasan. Maka Allah akan kirim tiga hukuman kepada dia. Yang pertama orang yang menjauhi majelis taklim, menjauhi majelis ilmu, menjadi ulama, menjadi ustaz. Yang pertama hukumannya apa? Allah akan cabut keberkahan rezeki di rumahnya. Bagaimana yang sudah Anda jelaskan barusan dicabut rezeki dari rumah rumahnya dicabut itu tadi itu tidak hanya rezekinya Pak Bu keberkahan rumah tangganya juga istrinya dicabut berkahnya anaknya dicabut berkahnya anak apa yang terjadi istri khianat sama suami istri durhaka sama suami apa yang terjadi suami apa kawin lagi suami tidak nafkahi istri Suami tidak sayang is, istri. Apa yang terjadi? Anaknya tidak mau taat sama orang tuanya. Anaknya membangkang perintah orang tuanya. Anaknya nggak mau nurut sama orang tuanya. Bahkan anaknya narkoba, minuman keras, untuk binamin, binamin. Kenapa? Karena tadi itu. Karena dia tidak mau hadir majelis ilmu atau jauh daripada majelis ilmu. Allah cabut keberkahan rumahnya, tidak hanya rezekinya, rumahnya. Mau nggak seperti itu? Nggak mau. Maka mumpung belum terlambat, sisakan waktu kita, sisakan umur kita untuk biar sempat hadir majelis ilmu. Walau hanya setengah jam, cuma setengah jam. Saya kalau majelis ilmu setengah jam apa namanya materi, sisanya saya jawab. Tidak pernah lebih. masa setengah jam udah panas pantat, kaki pegang nengok jam lama oh habis tadi lapar nih bet <coughs> baru setengah jam coba nonton film anak langit anak jalanan anak masjid anak setan anak hantu itu dari televisi itu bawa berapa jam dua jam ya saat iklan iklannya ditonton Tuh. nonton bioskop berapa film dua jam lebih betah nggak ada yang panas pantatnya Kenapa hadir majelis? Setengah jam. Paling lama berapa? Satu jam. Satu jam. Itu pun sebulan sekali. Kurang sebenarnya sebulan sekali. Satu bulan sekali hanya satu. Satu jam. Masih aja. Ya Allah. Kenapa? Itulah. Setan itu sudah berhasil menggodagi kita. Yang pertama. Yang kedua. Apa? Allah akan kirim pemimpin yang dolim baginya. Siksaan orang yang menjadi ulama. Yang kedua apa? Allah akan kirimkan dia pemimpin yang dolim. Pemimpin yang boleh, kan? Gak tahu lah pokoknya zalim gitulah. Silakan artikan masing-masing. Kalau mendapat sekarang ini kalau ngomong pemimpin besok tinggal lama saya. Yang ketiga, ini yang lebih parah lagi. Kalau ada orang yang menjauhi ulama, menjauhi majlis taklim, menjauhi majlis ilmu, maka dia akan meninggal dalam keadaan suhul khotimah. Ini yang paling berat. Nauzubillah min Dan Syarat untuk husnul khotimah harus tahu apa itu husnul khotimah. Ada ilmu? Ada. Bukan sekedar sholat, ngaji, terus meninggal la ilaha illallah. Enak benar. Emang film sinetron. Kalau sinetron tukang bubur naik haji, iya. Meninggal ditabrak, Mau ditabrak bukannya lari malah teriak. Mati sebelum mati sempat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi itu sinetron. Tapi realita realitanya nggak seperti itu, Bu. Sinetron kan seperti itu. Sakit sedikit aja kepala diperban, ya kan? Sakit kepala, perban kepala ditabrak langsung amnesia. Ya. itu sinetron tapi realitanya kan nggak sakit sedikit nah cuma sakit sedikit ya koyo selesai kalau sinetron sakit sedikit masuk rumah sakit kaya bener ya demam masuk rumah sakit kalau kita ya koyo selesai paling salah paracetamol selesai tapi apa? meninggal juga gitu realitanya nggak segampang yang dipikirkan di dalam kitab Ar-Rum Imam Ibnu Qayyim menjelaskan Eh, apa suul uh, sakaratul maut sakaratul maut itu tidak segampang dipikirkan diriwayatkan sakitnya seperti ditusuk dengan 600 pedang 600 pedang ditusuk ketika sakaratul maut kita kena sulit aja sakitnya minta ampun ya ini pedang ditusuk ada lagi gambaran yang lebih mudah pak sakit gigi tahu sakit gigi Hah? sakit gigi tahu pernah merasakan sakit gigi satu aja kan? Gimana sakitnya? Satu jam aja. Sakit gigi. Satu. Gimana rasanya bu? Oh, luar biasa. Rasanya langit itu langsung turun lentap perut kita ya. Itu satu doang bu. Ketika sakaratul maut bukan satu gigi, satu badan sakit semua. Sak gigi-giginya sakit semua itu. Maka beruntunglah yang tuanya nggak ada gigi. Gimana? Gak kebayang sakitnya. Maka pernah lihat gak orang yang lagi nazar itu? Pernah lihat? Orang yang lagi nazar kan? Orang dia. La ilaha illallah. Bisa dia ngomong? Bisa. Ngap-ngap <coughs> ya kan? Seperti kucing mau meninggalin kan? Gitu. Bagi yang gak bisa, yang, yang belum pernah lihat orang nazar, pernah kan lihat kucing mau mati? Mau Apa namanya? Mulutnya ngap-ngap. Ada orang Teriak, La ilaha illallah. Pas di depan telinganya. Gak bisa ngomong. Coba kalau orang lagi marah saya, Pak Haji ini, Pak la ilaha illallah. Meleng gitu, kurang ajar ini. Gak bisa tadi ngomong jauh gitu depan telinga. Tapi kalau di depan mayit Biarpun di depan telinganya sendiri belum tentu bisa mendengar. Kenapa? Karena saat itu dia merasakan sakit yang luar biasa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dan masing-masing daripada kita akan merasakannya. Masing-masing. Siapapun. Pasti. Nah, kalau nggak ada ilmu, gimana menjawab? Dan diriwayatkan juga katanya ini, ya di dalam kitab ulama-ulama saya tidak tahu, soalnya saya belum mati, Ini belum merasakan. Apa? Saat sakaratul maut nanti itu sangat haus. Sangat haus. Saking hausnya seandainya dikasih air satu galon pun tidak bakalan hilang hausnya. Saking hausnya. Bahkan satu lautan pun dikasih padanya nggak bakalan hilang. Kenapa? Saking hausnya. Saking hausnya. Akhirnya yang ketika orang sakaratul maut itu disunahkan apa? Ambil baskom, kasih air dingin, ambil ke apa tangannya, taruhkan ke dalam baskom tersebut, lalu usap wajahnya dengan air karena dia lagi haus saat itu. Nah saat itu juga datanglah setan bawa air es, es kepal milo dibawa ya. Apa dia ngomong? Kamu haus kan? Iya. Kamu mau air es ini? Seger ini. Air es Orang kalau haus dikasih RS pasti mau kan? Mau saya mau. Akhirnya kata setan tersebut, saya akan kasih kamu RS ini. Tapi dengan syarat. Apa? Kamu sujud kepadaku. Simak, jalan ini bingung. Bagaimana saya sujud kepadamu? Saya dalam keadaan sakit begini. Ya kamu cukup menundukkan pandanganmu saja. Isyarat saja. Saat itulah para saking hausnya pengen air, dia pun langsung menundukkan kepalanya. Pas saat itu juga malaikat pun mencabut nyawanya meninggal dalam keadaan sujud kepada saya. Gak gampang. Maka Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal tahu pendiri Madhab Imam Ham, Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Ketika sekarang maut, ahli waris teriak, "La ilaha illallah." Tapi Imam Ahmad Hambal bilang, "La, la, tidak, tidak." Tidak lagi, la ilaha illallah. Enggak, enggak. Bingung anak cucunya. Loh, ya apa abahnya? Bapak ini orang alim? Diteriakkan Allah, malah bilang tidak, tidak. Teriak lagi la ilaha illallah, tidak, tidak. Tiba-tiba setelah nazar, beliau sadar sebentar. Pas sadar itu ditanya sama anak cucunya, "Bapak, tadi Bapak pas nazar kami mentalkinkan Bapak, kok Bapak bilang tidak, tidak, tidak gimana Padahal Bapak orang soleh." Apa kata bapaknya? Aku ini jawab tidak itu bukan menjawab la ilaha illallah tadi bukan. Tapi aku ngomong tidak itu kenapa? Ketika aku nazar tadi setan itu datang. Nawarkan air. Mau air enggak? Aku jawab enggak. Mau air enggak? Aku jawab tidak. Mau air apa tidak? Tidak. Jadi aku jawab tidak itu menolak setan itu. Siapa nggak tergoda bu? Ibu aja datang. Hei, kamu mau nggak duit satu miliar? Yo, misalnya nih besok ada orang datang, mau nggak satu miliar? Mau, mau semua. Syaratnya ringan. Apa syaratnya? kamu cuma jungkir balik aja dari rumah ke masjid guling-guling. Tapi dapat satu miliar cash ini. Lalu tak antar satu truk duitnya. Hanya orang yang imannya kuat saja yang menolak. Apalagi <coughs> kalau lagi musibah kan. Di Lombok kita dapat berita berapa banyak kawan-kawan muslim kita kelaparan. Mereka dapat musibah. yang namanya musibah sampai makan daun. Saking laparnya. Datang orang bawa kardus Indomie, bawa beras. Kamu mau nggak saya kasih Indomie satu kardus nih? Udah lapor ini. Mau nggak saya kasih beras nih? Saya kasih lauk nih. Siapa yang nggak mau lagi lapar? Tapi dengan syarat kamu murtad ya. Kamu ikut agama saya ya. Kalau ditolak, perut lapar nih. Tapi kalau diambil, saya harus keluar dari agama. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Orang Islam nggak peduli dengan saya, nggak ngirim apa-apa. Ya udah, daripada saya kelaparan, saya keluar. Kalau min, saya dapat Indomie satu kardus. Iman dijual dengan Indomie satu kar kardus. Berapa sih Indomie kardus? tuh? Tapi memang dasar kita pelitnya minta ampun. Kawan-kawan galang dana di perempatan dari pagi sampai sore, dari putih sampai hitam kulitnya. Begitu lewat, jangankan sepuluh ribu, seribu nggak keluar dari dompet. Peduli Lombok, peduli Palestina, ya Allah, pelitnya minta ampun. Saya pernah di Bogor itu, begitu kawan-kawan bercadar, saya tanya, kamu dari jam berapa berdiri? Dari pagi Pak Ustadz, dari jam 8. Saya tanya apa? Malam. Malam itu, malam Senin. Jadi kamu nggak ada pulang, belum belum pulang ke rumah ini. Emang dapat berapa? dari pagi hanya dapat 4 juta rupiah saja. Dari pagi 4 juta. Padahal setiap anu kan seandainya apa? Seandainya setiap uh, kendaraan itu ngasih 1000 1000 1000 1000 1000, 1000, 1000. saya yakin dari jam 8 sampai zuhur mungkin 20 juta itu ada kan banyak itu yang lalu langsung dari pagi 4 juta kemana umat Islam kita cuma ngomong, oh itu saudara kita, muslim yang lainnya, muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Ketika muslim membutuhkan pertolongan, kita lari. Mana tak ada. Doa pun tak pernah. Baik doanya, orang oh, mana tidak berjudia asal. tidak pernah doakan saudara kita yang kesal. Katanya muslim. Nah, makanya itulah hikmahnya kita hadir majelis ilmu. Sehingga kita semakin tahu kita semakin ngerti, semakin paham. Oh, ini benar, ini enggak. Oh, ini baik, ini salah. Oh, ini yang diamalkan, ini enggak. Oh, ini wajib, ini haram. Dari mana kita tahu itu? Dari hadir majelis ilmu. Inilah yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.